تفضلوا يا أخوان تفضلوا تقاربوا فقط دكات مدكات يا sebab إخوة نأخذ من وقتكم 40 إلى 45 دقيقة فقط إن شاء الله قل لهم هذا بشرهم بالخير اللهم نأخذ من وقتكم 40 دقيقة فقط إن شاء الله إلى السادسة نقف نعم insyaallah 40 menit إلى السادسة يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء siapa yang mengasihi dan menyayangi siapa yang ada di bumi maka dia akan dikasihi oleh zat yang maha tinggi di langit فإن شاء الله نأخذ أربعين دقيقة إلى الساعة السادسة kita akan mencoba mengambil waktu 40 menit sampai jam 6 الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده وسيد ولد آدم يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحامل لوائهم يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على النبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكل di sini Syekh memuji Allah Ta'ala dan Kemudian bersalawat kepada nabinya Yang merupakan penghulu dari seluruh Ya para nabi dan manusia Ya, dan yang memegang ya bendera atau kepemimpinan seluruhnya pada hari kiamat dan selawat beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنة من سننه Berkata Imam Abu Daud rahimahullah taala di dalam kitab Sunnah itu dari kitab ya, sunannya. Bab An-Nahi 'anil Jidal fil Quran. Itu bab ya tentang larangan berbantah-bantahan tentang Al-Quran. Min hirsi a'immatina rahimahumullah 'ala al-'ilm dan merupakan ini termasuk dari antusias semangat ya, para imam-imam kita terhadap ilmu ala naqlil amana ila nas dan antusias semangatnya mereka menukilkan ilmu kepada manusia wa hirsihim ala naf'in nas wa syafaqatihim alaihim dan juga antusias semangatnya mereka eh, di dalam memberikan manfaat ya kepada manusia. Yurattibuna kutub al-ilm ila abwabin ila kutubin wa abwabin wa fusul wa nahwiha. Dan mereka menyusun ya, di dalam kitabnya ya, di dalam babnya dan fasal-fasalnya. Wa fi hadha tashhilun lil ilm. Dan dalam perkara ini merupakan bentuk mempermudah di dalam ilmu wa tanshitun lin nafs dan membuat ya semangat antusias kepada manusia. يرى الإنسان نفسه أو كلما انتهى الإنسان من باب أو كتاب نشط لما بعده Dan ini merupakan bentuk antusias semangat ya di dalam melihat ya manusia di dalam kitab tersebut. Qala huna rahimahullahu taala babun nahyi. Berkata ya Imam rahimahullah taala itu bab larangan. Wal aslu fin nahyi at-tahrim. Dan asal kaidah larangan itu adalah ya, larangan pengharaman. Illa an ya'tiya dalilun yasrifuhu 'an tahrim ila al-karaha mathalan kecuali datang dalil yang memalingkannya dari keharaman kepada ya makruh dan semisalnya. وهكذا الأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب Begitu juga asal kaedah di dalam perintah itu adalah wajib حتى يجيء دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والإرشاد وغير ذلك sampai datang dalil yang memalingkannya dari wajib tersebut kepada ya dianjurkan mustahab atau bentuk ya pengarahan tuntunan kepadanya وتتميما للفائدة dan sebagai pelengkap dari faedah أذكر لكم ثلاث قواعد في الأدلة الشرعية saya sebutkan ya tiga kaedah ya, di dalam fi bab ini. Fi nusus kitab was sunnah. Di dalam nas-nas kitab dan sunnah. Al-qa'idatul yang pertama Al-akhdhu bi dhawahirin nusus Itu mengambil dengan redaksi konteks zahir nas tersebut. Atau bi zahiril adillah atau zahir dari dalil tersebut. Wala nakhruj an hadha adh-dhahir bi ta'wilin illa bi dalil. Dan kita tidak boleh keluar dari zahir dalil tersebut kepada mentakwilnya. Al-aslu tsani asal yang kedua alfadhul adillah syar'iyyah 'ala al-'umum. Itu dalil-dalil syariat itu memberikan faedah atas umum hatta ya'tiya dalilun yadullu 'ala at-takhsis sampai datang dalil yang mengkhususkannya al-aslu dan asal yang ketiga atau kaidah yang ketiga anna al-asla fil amri wujub wa tahrim itu asal perintah itu adalah untuk ya menunjukkan wajib dan begitu juga asal dari larangan adalah untuk pengharaman hatta yaji'a dalil yasrifuhu min al-wujub ila al-istihbab atau min at-tahrim ila al karaha. Sampai datang dalil yang memalingkan dari perintah wajib tersebut kepada mustahab sunnah atau yang diharamkan tadi kepada ya makruh. Fa idza qara'na ayatan fiha amrun Apabila kita membaca satu ayat dari perintah atau hadisan fihi amrun atau suatu hadis terdapatnya satu perintah al-asl annahu wajib asalnya maka itu menunjukkan perintah wajib illa an ya'tiya dalilun min al-Qur'an aw as-sunnah aw al-ijma' sampai datang dalil dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' atau aqwal as-sahabah atau pandangan perkataan sahabat yang memalingkannya. Tubayyin anna al-amr laysa lil wujub. Ya, ya ini menunjukkan bahwasanya perkara wajib tadi ya bukan menunjukkan wajib tapi kepada mustahab. Wa hakadha naqul fi nahi Maka begitu juga kita katakan di dalam perkara larangan. Ada farah ikhtibar. ijtihad dan ini lebih kuat di dalam ya di dalam pengibadahan dan dari bentuk ketundukan intaha kalamuhu rahimahullah dan selesai perkataan beliau wa dzakara ba'd hadza al-imam asy-syafi'i dan sebagiannya juga disebutkan oleh Imam Syafi'i fi akhir kitabih di akhir kitabnya jima'ul ilm jima'ul ilm kumpulan-kumpulan ilmu باب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم itu bab tentang sifat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam وللإمام المزني تلميذ الشافعي كتاب dan juga bagi Imam Al-Muzani rahimahullah taala tilmidnya Imam Syafi'i ada satu kitab طبع منذ فترة dan قريبة telah dicetak beberapa ya I- tahun yang lalu Ismul kitab Ya itu bernama judulnya kitab Sifatul amri wan nahyi min ma'na kalam Syafi'i Itu sifat perintah dan larangan makna di sisi Imam Syafi'i wa anna al-asla fi dhalik ala zahirihi wa umumihi dan asal padanya ya seluruhnya itu di atas zahirnya dan keumumannya wa ala al-wujub hatta ya'tiya bahwasanya menunjukkan itu adalah wajib perintah tersebut sampai ada yang memalingkan wajibnya tersebut. Idzan qawluhu huna babun nahi ay tahrim al-jidal fil Quran. Jadi di sini bab larangan di sini dimaksud adalah itu haramnya di dalam berbantah-bantahan dan ini menunjukkan atas pengharaman tersebut itu perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang bersama kita ini al-mira'u fil Qur'an kufrun yaitu al-mira' berdebat ya berbantah-bantah tentang Al-Qur'an ini merupakan kekufuran والذنوب التي وصفت بأنها kufur dan dosa ya dosa yang disifatkan dengannya kekufuran أشد وأعظم من الذنوب التي لم توصف بذلك itu lebih keras dan bahaya dari dosa-dosa yang tidak disebutkan dengan kekufuran ini. وإن كانت هذه الذنوب الموصوفة بالكفر لا تخرج من الملة. Walaupun dosa yang disifatkan dengan kekufuran ini itu tidak sampai mengeluarkan dari agama. Wa hiya kufrun duna kufur. Hanya saja dia bentuk kufurnya di sini di bawah kekufuran itu dosa besar. Au kufur asgar atau dikatakan dos, kufur kecil. Au kufur amal la yukhrij 'anil millah. Atau kufur dari sisi amalan yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Dan ini banyak dalil-dalil syar'iyyah di dalamnya. فلنأخذ بعضا منها dan kita akan mengambil sebahagian dalilnya قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia menjadi kafir. قال ابن عباس وتلامذته Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan tilmid-tilmidnya dan mengikuti juga para imam-imam ahlu sunnah. Kufrun دون كفر Yaitu maksudnya adalah kafir di bawah kekafiran. Dalam sebuah riwayat maknanya adalah kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Wa minha di antara dalil yang lain. قول النبي صلى الله عليه وسلم itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam سباب المسلم فسوق وقتاله كفر yaitu mencela ya kaum muslimin ya kefasikan dan membunuhnya kekufuran ومنه نريد أن نتساعد كل واحد يأتي بحديث نريد قل لهم كل واحد يأتي بحديث مما وصف فيه بالكفر وليس هو بالمخرج عن الملة Syekh نعم. menginginkan di antara kalian yang menyebutkan hadisnya tentang masalah ini yang disifatkan dosa kafir tadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam Ya, yuk, siapa? ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض Dan juga di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian sampai kembali mundur ke belakang di antara kalian, kemudian sebagian di antara kalian ya saling memenggal leher ya sebagiannya yang lain. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم Dan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر barang siapa yang menisbahkan nasabnya kepada yang bukan nasab orang tuanya dan dia it- mengetahui di dalam perkara ini, maka ini adalah kekufuran. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بل قول الله عز وجل في الحديث القدسي Dan di antaranya perkataan Allah Azza wa Jal di dalam hadis qudsi حديث زيد بن خالد الجهني itu hadis ya Abi زيد بن خالد Zaid al- bin Khalid al-Juhani أصبح min ibadi mu'minun wa kafir. Ya, telah menjadi pada pagi hari dari hamba saya ya mukmin dan kafir dengan saya. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih barang siapa yang dia diberikan hujan pada malam harinya ya dan diturun dan dengan rahmatnya fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab Ismail. Ha? mu'min bi ah. kafir bil kawakib yaitu dia beriman dengan Allah azza wajal dengan turunnya hujan tersebut ya bersyukur ini menunjukkan merupakan nikmat dari Allah dan dia mengingkari itu bukan dengan sebab bintang maka dia adalah orang yang beriman dengan saya dan dia kufur dengan bintang-bintang tersebut wa man qala mutirna bi naw'i ay bin najm barang siapa yang dia mengatakan kami diturunkan hujan tadi malam disebabkan bintang-bintang ini. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka mereka adalah orang yang ya, kafir dengan saya dan dia beriman dengan bintang-bintang tersebut. Wa minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairi Allah faqad kafar aw asyrak." Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Ah, man yadhkur ahadith ukhra fi hadha? Ah, siapa yang lain bisa menyebutkan hadis? Baik. Ah. أحد يذكر شيئا أحسن اثنتان هما في الناس كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت أحسنت Ya, Dua perkara yang Masya. terdapat pada manusia, yaitu dengan dua ini bisa dia kafir, yaitu mencela nasab dan atau anafil ansab والط- والنياحة على الميت dan ratapan terhadap mayat. إلى غير ذلك Selain itu dari hadis-hadis dan Fahadi- dalil-dalil. فهذه ذنوب وكبائر عظيمة dan ini adalah dosa-dosa dan dari dosa-dosa besar. Wasifat bil kufur. Disifatkan dengannya tentang kekufuran. Wal aslu fi hadha annahu kufrun la yukhrij 'anil millah, kufrun asghar, a'mal. Dan asalnya pada dosa kekufuran tadi yang disebutkan itu tidak sampai ya mengeluarkan dari Islam, itu kufur di bawah kekafiran. قال الإمام أبو داود باب النهي عن الجدال في القرآن حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو تقدم معكم بن علقم الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر yaitu Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanadnya hingga sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu berbantah-bantah berdebat tentang Al-Qur'an ini merupakan kekufuran. Yazid bin Harun min ya. ajillati syuyukh al-Imam Ahmad. Yazid pada sanad ini itu Yazid bin Harun merupakan ya tilmid Ajalul tilmid. يعني من أفضل وأعلى Ya. Itu merupakan tilmid yang paling terdepan mulia dari tilmidnya Imam Ahmad rahimahullah taala. وكان له منزلة ومهابة عظيمة Dan dia memiliki kedudukan dan ya reputasi yang tinggi. وقد قيل Dan dikatakan tentangnya إن المأمون لم يجترئ على إظهار القول بخلق القرآن وامتحان الناس حتى مات يزيد بن هارون إن المأمون, إن المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن ودعوة الناس إلى ذلك حتى مات يزيد إلا dan menampakkan pandangannya terhadap Al-Quran makhluk sampai meninggalnya rawi ini Yazid bin Harun. Nahnu qara'na al-matn al-hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mira'u في القرآن fil dan bantah berdebat tentang Al-Qur'an Jika kana mira'an jikalau berbantah berdebat tersebut syakkan fi nuzulih menyebabkan ragu tentang turunnya Al-Qur'an tersebut au atau شكا في أنه كلام الله عز وجل وردا لذلك sampai menyebabkan dia ragu itu adalah firman kalam Allah dan diturunkan dengannya أو atau جدالا في آياته بدعوى أنها يناقض بعضها بعضا yaitu berdebat berbantah-bantah sebagiannya dengan yang lain itu akan membatalkannya في- فهذا يكون كفرا يكذب بنزول القرآن وأنه من عند الله yaitu menyebabkan dia berdusta tentang ya, turunnya Al-Qur'an ya, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kama kadzdzaba ahlu syirk wadda'u annahu sihrun sebagaimana telah ditulis oleh orang-orang pelaku kesyirikan dan men, yang mendakwakan kesyirikan. Kadzalika alladhi yukadzdzib bi annahu kalamullah الذي يكذب بأنه من كلام الله عز وجل dan begitu juga dia yang mendustakan ya itu merupakan dari kalamullah ويدعي أنه كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم dan dia mendakwakan itu adalah kalam perkataan Jibril atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam كما قال الوليد بن المغيرة الكافر الوحيد sebagaimana berkata Al-Walid bin Mughirah ذرني ومن خلقت وحيدا يعني هذا المقصود وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيد الآيات إلى أن قال لما قال إن هو إلا قول البشر yaitu in huwa illa qaulul bashar dan ini dia Al-Qur'an tidak lain merupakan perkataan manusia fatawa'adahu Allah taala maka Allah mengancamnya faqal sauslihi saqar maka Allah mengatakan saya akan masukkan dia ke dalam neraka sakar فمن قال بقوله أن هذا القرآن كلام بشر فهو كافر dan siapa saja yang mengatakan itu adalah Al-Qur'an kalam ya dari kalangan manusia ya maka dia telah kafir وكذلك من جادل في آيات القرآن baik itu juga siapa saja yang berdebat berbantah-bantah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagaimana dilakukan dari ya orang-orang zanadiqah min da'wa anna al-ayat mutanaqidah ya dengan dakwaan mereka ayat-ayat ini saling ya bertentangan waqad sannafa al-imam Ahmad bin Hanbal kitaban dan Imam Ahmad telah mengarang satu kitab di dalam perkara ini ismuhu Rad al az wal Jahmiyah yaitu nama judulnya kitabnya adalah bantahan terhadap zanadiqah dan jahmiyah فيما شكت فيه من ال- من القرآن pada siapa saja yang ragu tentang Al-Qur'an وتأولته على غير تأويله dan dia mentakwil kepada yang bukan takwil tafsirnya القسم الثاني من المراء في القرآن jenis yang kedua dari bentuk berbantah-bantah berdebat tentang Al-Qur'an وهو المراد بكفر دون كفر yaitu yang dimaksud dengan kekafiran di bawah kekafiran al-jidalu fihi bil istidlal lil aqaid al fasidah yaitu berbantah berdebat dengan akidah-akidah ya yang akidah yang sesat fa kullu sahibi bid'ah maka setiap pelaku bid'ah yahtajju bil Qur'anil Karim li bid'atihi mereka tentu berhujjah dengan ya bid'ahnya terhadap dengan dalil Al-Qur'an ويحمل الآيات على مذهبه dan dia menggiring ayat-ayat sesuai dengan madhabnya ويجادل في ذلك dan dia berbantah berdebat dengan demikian فقد وقع في المراء في القرآن maka dia sungguh telah terjatuh di dalam hadis ini berbantah berdebat tentang Al-Qur'an وقد روى الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح Rawal Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud rahimahullah taala dengan sanadnya min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ibn Amr, ha? Bin Amr. Ah, طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم في المسجد Itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama sahabatnya huwa fi masjid Fahum fil masjid yaitu mereka di dalam masjid ada beberapa halakoh. Wahum yatanaqashun. Mereka ya saling berdialog. Fi mas'alatin fil qadar. Itu tentang masalah tentang takdir. Faqala ba'duhum alam yaqulillah kada. Berkata sebagian mereka, tidakkah Allah ya mengatakan ini? Wa akhar ولكن الله قال كذا berkata sebagian yang lain akan tetapi Allah mengatakan begini فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشتد الغضب maka Nabi melihat demikian keluar melihat keadaan demikian marah ya memerah wajah beliau محمر الوجه sampai memerah wajahnya كأنما فقئ في وجهه حب الرمان الاحمرار يعني sampai-sampai terlihat bentuk wajah beliau keluar seperti ya biji-biji delima. Rumah. Ya, buah delima seperti biji buah-buah delima tersebut. Faqal abi hadza umirtum? Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah dengan perkara ini kalian diperintahkan?" Aw bi hadza bu'istu ilaikum? Atau dengan sebab ini saya diutus kepada kalian? An tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd? Kalian mem membenturkan ya antara ayat Allah sebagian yang lain Inna man kana qablakum dan sesungguhnya orang yang sebelum kalian darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd mereka membenturkan sebagian ayat Allah dengan ayat yang lain fahalaku maka mereka hancur binasa fama alimtum minhu fa'malu bih maka fama amin ma alimtum fa'malu bih maka apa yang kalian ketahui darinya sudah amalkan dengannya wa ma lam ta'lamuhu fakiluhu ila alimi dan apa yang kalian tidak mengetahui maka kalian serahkan kepada alimnya radhiyallahu anis sahabah famtathalu radhiyallahu taala anhu para sahabat mereka melaksanakan perintah ini fahum sari'u al-imtithal wat ta'ah dan para sahabat manusia yang bersegera di dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin katsiran min al-firaq fi hadhihi al-umma lam yamtathilu. Namun sangat disayangkan kebanyakan firqah-firqah ya pada hari ini tidak melaksanakannya. Wajadalu fi ayatil Qur'an wa harrafuha. Mereka berbantah-bantah berdebat di dalam ayat-ayat Quran dan mereka merubah-rubahnya dan mereka mengganti-mengganti makna ayatnya tersebut dan setiap kaum mendakwakan Al-Qur'an ayat tersebut bersama mereka dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iqra'ul القرآن ma talafat alaihi bacalah Al-Quran tersebut apa yang bisa menyatukan hati-hati kalian dan sesuai dengan hati kalian فإذا اختلفتم فقوموا عنه maka jikalau kalian berselisih maka kalian bangkit jangan perbincangkan حتى لا نقع في الجدال في القرآن supaya jangan kalian sampai terjerumus di dalam berdebat berbantah di dalam Al-Quran ولا نقع في ضرب آياته بعضها ببعض supaya tidak terjatuh di dalam membenturkan ayat Allah dengan ayat yang selainnya. Karena Al-Quran yusaddiqu ba'duhu ba'da. Karena ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagiannya membenarkan dengan sebahagian yang lain. La baina ayatihi wal ikhtilaf wal Tidak ada yang namanya ayat Allah bertentangan, berselisih dan ya bercerai. Qala ta'ala Berkata Allah Azza wa Jal. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Jikalau Al-Quran tersebut datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ay li'annahu min indillah fala ikhtilafa fihi wala tanaqub. Karena yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal, niscaya dia tidak ada ya perselisihan dan bertentangan di dalamnya. Wahakadha sunnatun nabawiyatu as-sahihah la tu'aridul Qur'an. Demikian juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih tidak ada bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa immatul Islam qad allafu kutuban fi bayani mukhtalifil hadis. Dan demikian ya para imam-imam Islam mengarang ya tentang bayan في بيان معاني الأحاديث ini makna makna hadis التي يدعي أهل البدع yang dimana mengklaim mendakwakan ahlul bidah أنها تعارض القرآن bahwasannya ayat tersebut ya atau sunnah tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an أو أحاديث صحيحة يعارض بعضها بعضا atau hadis-hadis ya yang lainnya bertentangan dengan sebahagiannya yang lain أو حديث صحيح يعارض العقل atau hadis yang sahih ya bertentangan tidak sesuai dengan akal أو حديث صحيح يعارض العلم الصحيح الثابت atau yang dikatakan oleh mereka hadis yang sahih itu ada bertentangan dengan akal yang sahih atau ilmu yang sahih أو حديث صحيح يعارض التاريخ المجمع عليه التخريج تاريخ Ah. Yani al tarikh atau ada hadis-hadis yang bertentangan dengan sejarah yang sudah jelas pasti kesahihannya. Al-hadis sahih huwa wahyun min Allah kama sayati fil bab al-tali. Dan namanya hadis yang sahih itu merupakan ya, wahyu dari Allah Azza wajal sebagaimana datang bab kita ini. Wal Quran kalamullah wa wahyuh. Dan Al-Quran adalah kalamullah dan wahyunya. فلا تعارض بينها maka tidak ada yang bertentangan di antaranya وقد ألف الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله Dan sungguh mengarang di dalam perkara ini Imam Ibn Qutaibah Ad-Dainuri الدينوري نعم نعم rahimahullah taala كتابين yaitu dua kitab الأول بيان مشكل القرآن yaitu yang pertama kitab menjelaskan bayan muskil al-Quran itu hal-hal yang bermasalah ya tentang Al-Qur'an. Ai ma ashkala ala ahli zandaqati wal ilhad. Yaitu maksudnya ya bermasalah di sisi orang-orang ahli zandaqah dan orang-orang yang menyimpang dan sesat dari orang-orang ya sekuler atau semisalnya. Wa allafa kitab wal kitab tsani dan dua kitab eh, kitab yang kedua bayan mukhtalif al hadis. Itu bayan penjelasan tentang berselisihnya hadis tadi. Radda radda fihi dan ini sebagai bantahan ala aqwali ahli zandaqah wa ahli bid'ah. Itu bantahan terhadap orang-orang ahlu zindik dan orang-orang ya ahlul bid'ah. Alladzina yad'un ya. mukhalafat al-ahadith lil Qur'an wa li ba'dihha ba'dha yang mereka mendakwakan ya, hadis-hadis tersebut menyelisihi Al-Quran dan sebahagiannya yang lain. Atau lil aql atau terhadap akal أو للتاريخ atau terhadap sejarah وألف من المعاصرين شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله dan juga mengarang dari ya syekh dari zaman-zaman terakhir ini yaitu guru dari guru kami itu imam atau syekh ya محمد Muhammad Asy-Syankiti rahimahullah taala الأمين مؤلف kitab Adwaul Bayan fi Tafsir Al-Quran Bil-Quran yaitu pengarang kitab tafsir Adwaul Bayan tafsir Al-Quran Bil-Quran توفي عام شوف تأكد 1393 للهجرة diwafatkan pada tahun 1300 1393 ya 300 1393 1393 Masehi atau Hijriah, Puan. إيه. له كتاب Beliau juga memiliki kitab دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ihana. ها؟ Dafa يعني دفع menolak ihana. إيهام توهم Ah, menolak ya keraguan atau waham iham istilah الاضطراب عن آيات الكتاب itu terhadap ya kegoncangan dari ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. وجهود والطحاوي رحمه الله عنده كتاب أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عنده كتاب بيان مشكل الآثار Dan juga kesungguhan dari Imam Ja'far At-Tahawi. أبو جعفر Abu أحمد- Ja'far At-Tahawi, أحمد بن محمد بن Ahmad سلامة Ibnu Muhammad ibnu Salama Ibn Salamah At-Tahawi al tahawi rahimahullah ta'ala hmm. Allafa kitab Bayan Mushkil Al-Athar Beliau menjelaskan kitab karangan beliau Mushkil Al-Athar judulnya Al-Jidal fi ayatil Qur'an Berbantah-bantah berdebat tentang Al-Quran Yurithu Ini akan menghasilkan kebimbangan keraguan Wa yurith at-takzib dan menghasilkan ya mendustakan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain dari ayat tersebut. مفهوم؟ فمن أجل المغالبة أن يغلب خصمه Dan juga dalam rangka bentuk ya mengalahkan sebagian yang lain dengan dengannya. يصر على الاستدلال بالآية على ما لا تدل عليه Sehingga menjadikan dia berdalil ya dengan dalil ayat tersebut yang tidak pada tempatnya. فيقع في تحريف كلام الله sehingga dia terjerumus ya di dalam merubah kalam Allah ويتشبه باليهود في ذلك sehingga dia menyerupai perbuatannya ini dengan Yahudi يحرفون الكلمة من بعد مواضعه yaitu mereka merubah ya kalam Allah ya pada tempatnya sebagiannya ويقع في التبديل dan juga mereka terjerumus di dalam mengganti dan merubah kalamullah tadi. Wa huwa aidan min fi'lil yahud. Ini juga ya perbuatan Yahudi. Qala Allah azza wa jal fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghaira alladhi qila lahum. Faradda. Fabaddala ah, alladhina zalamu. Mereka orang-orang yang mengganti qawlan ghaira ya, suatu ucapan ghaira qila lahum. Ya, yang itu bukan dikatakan ya kepada mereka atau selainnya. Kama yuris salisan al-adawa wal baghdha. Dan yang ketiga ya menghasilkan ya permusuhan dan kebencian. Wal Qur'an jaa li hidayatil qulub. Dan Al-Qur'an datang untuk memberikan hidayah kepada hati. Wa shifaiha dan sebagai obat penawar hati tersebut. Wa ta'lif al-qulubi 'ala al-haq dan mempersatukan hati alal 'ala al di atas kebenaran. Fama 'alimta minhu fa'mal bih. Maka apa yang kamu ketahui sudah kamu amalkan dia. Wa ma ashkala 'alaik au jahiltahu apa yang bermasalah dan kamu tidak berilmu dengannya. Fasal man ya'lam maka kamu tanyakan kepada yang mengetahuinya. Kama qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tanyakanlah oleh kalian kepada ahlinya, itu ahli dzikir para ulama jikalau kalian tidak berilmu di dalamnya. Walhamdulillah bayanul ayat mawjudun fil kutub wa 'inda ahli al-'ilm. Alhamdulillah penjelasan di dalamnya ada kitab-kitab dan di sisi para ulama. falau jikalau tidak ada kitab dan orang alim litas'alahu amma ashkal alaik min al supaya kamu bisa bertanya dari apa yang bermasalah dan bodoh kamu tentang Al-Quran tersebut fakil ilmahu ila Allah maka sudah kamu serahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jal wa qul maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya آمنا به كل من عند ربنا Kami beriman dengannya dan seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. وبهذا انتهت أربعون دقيقة Dan dengan ini selesai 40 menit ya sampai jam 6. ووصلنا إلى الساعة السادسة dan telah sampai kita menunjukkan pukul jam 6 tadi. وسأفي لكم بوعدي Dan saya wasa'a telah berus Walan azida ha? biwadi wadi. Eh, saya telah menunaikan sesuai dengan janji saya. Walan azida daqiqa insyaallah. Insyaallah saya tidak menambah walaupun satu minit. Naktafi bihadzal bab wa bihadzal hadis Dan saya cukupkan di sini bab ini dengan satu hadis ini. Wa mau'iduna ma'akum as-sa'ah al wan nisf insyaallah sabahan. Dan pertemuan kita nanti jam 10 ya pagi selanjutnya. Ila iqamat salat al-zuhur. Sampai ditegakkan salat zuhur. إن شاء الله إن شاء الله اصبروا علينا إلى صلاة الظهر صبر kepada kami sampai salat zuhur صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم على نبينا السلام عليكم